Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diterima menjadi guru agama Islam di sebuah sekolah yang ternyata milik orang non muslim bu ya. Di sekolah tersebut ada gerejanya bahkan selain siswa non muslim, siswa yang muslim pun juga ada di sekolah tersebut. Bagaimana hukumnya jika saya mengajar di sekolah tersebut bu ya? Syukron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini tantangan kita. Sekarang ada sekolah non muslim pun karena untuk menarik kaum muslimin agar masuk ke sekolah tersebut dimasuki pendidikan agama nah, ini masalah besar kami himbau terlebih dahulu kalau anda ingin, anda-anda adalah mahal anda punya anak mahal maka jangan sampai anda menyekolahkan anak di tempat yang salah sudah salah merupakan kesalahan langkah anda di saat anda menyekolahkan anak di sekolah yang bukan miliknya bukan sekolah non bukan sekolah muslim Apalagi jelas-jelas sekolah dengan label label-label Nasrani atau label Yahudi atau label agama lain, anggap saja. Anda salah masukkan anak ke sana. Dan Anda jangan menikmati sujud Anda atau puasa Anda. Anda menjerumuskan anak. Ini berbeda. Kalau Anda memilih sekolah, sekolah. Jadi Anda jangan menyalahkan ke tempat tersebut. Nah, Adapun jika ternyata sekolah tersebut membutuhkan Anda untuk mendidik anak-anak muslim di sana, maka ini kewajiban. Kalau Anda tinggalkan nanti malah tidak ada yang mengajar, malah tidak karu-karuan. Cuman Anda pun punya misi di situ, ada target dong. Targetnya tahun depan nggak ada siswa muslim dan Anda pun dikeluarkan, nggak apa-apa. Saya akan keluar bersama habisnya siswa. Anda di luar harus menyuarakan. Saya masuk ke sini untuk menyelamatkan anak-anak daripada diajari oleh bagaimana seorang seorang siswa muslim diajari agama Islam oleh orang non muslim. Dan ini terjadi. Maka kalau Anda seorang muslim, Anda berjuang di situ akan tapi harus ada target dong. Target Anda justru bagaimana anak-anak muslim tidak sekolah di situ. Anda mendidik dengan benar. Bahkan mungkin Anda suarakan kepada anak muslim untuk berpegang kepada agama dan seterusnya dan ke depan mungkin Anda Anda sekolah SMP, awas nak ya, SMA-nya ah, engkau jangan sampai mengambil sekolah yang bukan miliknya, bukan sekolah muslim. Kan berpikir nanti. Jadi masuk SMA sudah selamat nanti. Jika ternyata generasi berikutnya nggak ada anak Islam sekolah situ, Anda bersyukur keluar. Anak Islam nggak masuk di sekolah kan? Kalau Anda tidak berjuang di situ musibah. Jadi bagi Anda ini kasusnya adalah sementara saja, tidak boleh seterusnya. Sebab kalau Anda tidak mengajar di situ, apalagi Anda sudah bergabung dengan majelis mulia semacam ini, Anda insya Allah akidahnya benar. Kalau tidak, nanti tambah dakar karu-karuan. Seorang muslim yang ngajar adalah non-muslim. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Asalkan di sana Anda tidak digunakan sebagai alat ada yakin betul. Alat syiar untuk mengangkat syiarnya orang orang di luar Islam. Sebab ada loh ya. Berbuat baik yang sifatnya umum itu menjadi haram kalau ternyata digunakan syiar yang tidak baik. Bantuan sosial. Kalau Anda membantu tetangga Anda yang kafir Nasrani, memberi makan, memberi minum, hukumnya wajib kalau dia tetanggamu. Tapi kalau Anda membantu bantuan sosial kepada lembaga yang non-muslim, Anda membantu kemudian oleh lembaga tersebut digunakan untuk membuat syiar agama mereka dengan santunan, Anda telah mendukung yang haram. Beda. Makanya Anda menyekolahkan sekolah anak Anda di akidah yang sesat, Anda haram setiap hari. Hei hamba Allah, sadar. Kalau Anda menyekolahkan anak Anda di sekolahan, Biarpun namanya sekolah agama, tapi akidahnya bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Anda mengangkat syiar mereka yang pertama, Anda pun membantu berlak, ber, berjalannya akidah tersebut. Anda dengan membayar uang ke sana, Anda punya dosa. Dipikir baik. Lah Buya kan cuma ngambil Al-Qur'annya toh. Eh, Al-Qur'annya tidak cukup sampai itu. Al-Qur'an bisa di mana-mana, tapi syiar mereka itu yang Anda salah. No. Kadang tidak peduli kita. Nyokolakan anak, wah, Buya biar ngambil Al-Qur'an saja deh di situ. Sekolah apa? Sekolah innalillahi wa inna ilaihi Sekolah apa? Tidak tahu. Sekolahnya adalah sekolah akidahnya enggak benar. Akidah sesat, mencaci maki, mengkafirkan, membid'ahkan segala macam. Lalu kalau Anda menyolahkan di tempat tersebut, hukumnya haram. Haramnya ditinjau dari bermacam-macam sisi. Pertama mengangkat syiar mereka. Sebab dengan keberadaan Anda, apalagi mungkin Anda seorang tokoh, wah dia akan bahan bahan promosi. Anaknya ustadz itu juga di sini kok. Oh, di situ. Nah, ini syiar. Yang kedua apa? Anda akan bayar di situ kan. Di saat Anda membayar, dana itu kan untuk berkembangnya. Anda telah mendukung kebatilan kesesatan. Ini adalah agamanya sama, tapi akidahnya sesat. Bagaimana dengan akidah di luar Islam? Anda mengangkat syiar mereka. Menyoklakan anak di sana, Anda mengangkat syiar mereka. Haram hukumnya. Hati-hati wahai hamba Allah. Sekolah masih banyak. Kenapa kita harus seperti itu? Kita terenyuh di sebuah sekolah luar Islam, sekolah non-muslim yang ada di kota ini. Ternyata yang mengantarkan adalah ibunya pakai kerudung solehah dan ini dibidik oleh Kamer, oleh teman-teman itu. Lihat itu, dia Nah itu, ada. Dia seorang ibu. Dan ternyata adalah seorang ibu haji yang baik. Nyoklat, nyekolah kena nani tempat orang yang tidak beragama Islam. Aneh. Seolah-olah umat Islam tidak punya sekolah lagi. Dia karena tertipu dengan promosi-promosi itu. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab.